Setelah beliau menyebutkan membaca dan menyampaikan khutbatul hajah yang tadi saya baca sebagai muqaddimah maka beliau hafizahullah taala menyatakan ayyuhal muslimuna ibadallah wahai kaum muslimin hamba-hamba Allah Pembahasan kita pada Jumat kali ini adalah tentang kisah pemilik dua kebun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Di mana surah ini adalah surah yang disunnahkan untuk membacanya di hari Jumat. Termasuk salah satu sunnah di hari Jumat. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ardahu. Surah ini, surah Al-Kahfi, terkandung di dalamnya beberapa kisah yang sangat agung yaitu kisah Ashabul Kahfi kisah Musa dan Khadir alaihi masalam begitu pula berita tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj serta kisah sahibu al-jannatain Kisah pemilik dua kebun. Dan telah berlalu bagi kita kisah-kisah tersebut dalam khutbah yang berbeda-beda dari khutbah-khutbah sebelumnya. Dan tidak tersisa kecuali kisah pemilik dua kebun. Kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai sebuah permisalan dalam rangka menjadi nasihat, menjadi peringatan dan faidah bisa diambil dan dipetik pelajaran berharga darinya. Allah Subhanahu wa taala katakan Wadrib lahum mathalan rajulaini Pada ayat ke-32 dari surah Al-Kahfi Berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang lelaki di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama dari dua orang tersebut. Tidak pula disebutkan kapan zamannya, waktunya, dan tidak pula disebutkan tempat tinggalnya. Karena yang menjadi ibrah adalah kejadian dan kisahnya yang menjadi ibrah adalah apa yang muncul dari dua orang tersebut berupa ucapan, berupa perbuatan, serta apa yang mereka dapatkan dari pahala serta hukuman baik yang disegerakan ataupun yang akan datang kemudian balasan hari akhir. Adapun untuk mencari tahu, mendalami, membahas tentang siapa namanya, kapan zamannya, di mana tempatnya ini termasuk sikap takalluf. Termasuk sikap memberat-beratkan diri. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat tersebut adalah Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a wa ja'alna bainahuma zar'a masih dalam ayat ke-32 kami jadikan bagi salah satu dari keduanya yakni bagi si kafir satu teman yang kafir, kami jadikan untuknya dua buah kebun dari anggur, kebun, ar, kebun anggur. Dan kami kelilingi dua kebun anggur itu dengan pohon-pohon kurma. Serta kami jadikan di antara dua kebun itu ladang, sebuah ladang. Ja'alna li ahadihima jannataini kami menjadikan bagi salah satu dari keduanya dua buah kebun yakni bustanain ada dua buah kebun yang ia miliki min a'nabin dari anggur maksudnya bahwa dominan dan mayoritas yang ada di dalam dua kebun itu adalah anggur mayoritasnya berisi buah anggur. Wahafafnahuma binakhlin yaitu kami jadikan pada pinggiran-pinggirannya pinggiran dari dua kebun itu pohon kurma. Ibaratnya mungkin menjadi seperti pagar Pohon-pohon kurma itu seperti pagar bagi kebun tersebut. Di sekelilingnya. Waja'alna bainahuma zara'a. Dan kami jadikan di antara dua kebun itu ladang. Kilta al-jannataini atats ukulaha. Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Walam tazlim minhu syai'a dan tidak berkurang sedikit pun buahnya. Masya Allah. Buahnya tidak berkurang sedikit pun. Wafajarna khilalahuma nahara dan kami alirkan di celah-celahnya sungai. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara dua buah kebun itu sungai yang mengalir dengan deras. Jadi benar-benar dua kebun ini sangat menakjubkan. Menghasilkan buah yang sangat maksimal, tidak berkurang sedikit pun, ia dikelilingi pinggiran-pinggirannya oleh pohon-pohon kurma dan ada ladangnya dan di antara dua kebun itu ada sungai yang mengalir dengan deras. Bisa dibayangkan kalau para petani, Masya Allah, yang punya sawah ladang, harapan mereka sudah sangat besar bahwa sawah ladangnya ini pasti akan sangat subur. Itu dalam benak pikiran keumuman orang. Tidak akan kekurangan air. Karena air sumber kehidupan bagi tanah. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Lalu ia berkata kepada temannya Si pemilik dua kebun ini, si kafir ini berkata kepada temannya. Sementara temannya ini, hartanya sedikit, rizkinya sempit, keadaannya serba sulit dan susah. Tetapi dia seorang mukmin dia adalah seorang yang beriman. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ia pun berkata kepada temannya berbincang kepadanya yakni dengan penuh kebanggaan dan kesombongan ia congkak terhadap temannya tersebut ia mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara hartaku lebih banyak dibandingkan dirimu dan pengikutku lebih kuat. Maka dia berbangga dengan dua hal. Dia menyombongkan diri kepada temannya dengan dua hal. Satu, dengan banyaknya harta. Yang kedua, menyombongkan kabilah dan kerabatnya. Kata Imam Qatada rahimahullahu taala itulah angan-angan si fajir. Angan-angan si pendosa dan si durhaka. Ia selalu berbangga dengan banyaknya harta dan menyombongkan diri dengan banyaknya pengikutnya dan kekuatan pengikutnya. Maka dia membanggakan diri dan menyombongkan diri dengan hartanya, dengan keturunannya. Ini yang mendorong dia. Yang mendorong dia untuk sombong dan congkak serta merendahkan temannya. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsih. dan ia masuk kebunnya dalam keadaan ia menzalimi dirinya. Dakhala bustanahu wa dakhala hadiqatahu. Ia memasuki kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsih. Dalam keadaan ia menzalimi dirinya. Bimadha zalama nafsahu. Dengan apa dia menzalimi dirinya kata Syekh? Zalama nafsahu bi kufrihi wa tamarrudihi wa tajabburihi wa takabburihi wa kufrihi bil ba'ath ia menzalimi dirinya dengan kekufuran, dengan penentangan, dengan keangkuhan, dengan kesombongannya dan mengingkari al-ba'ats, mengingkari kebangkitan, hari kebangkitan. Oleh karena itu dia menyatakan Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku tidak menyangka kebun ini akan binasa selamanya tidak akan rusak kebun ini. Ia merasa tertipu, ia terpedaya dengan apa yang ia saksikan dari kekuatan faktor-faktor pendukung atas kebunnya tersebut keindahan yang luar biasa dari pemandangannya. Apa yang dia lihat dari anggur-anggurnya, dari pohon kurmanya, dari ladangnya, dari air sungai yang mengalir dengan deras dari segala sisinya. Ia menyangka barakallahu fikum bahwa kebun itu tidak akan pernah sirna Kebun itu tidak akan pernah hilang, kebun tersebut tidak akan pernah rusak. Takkan binasa abadan selama-lamanya. Ia lupa bahwa dunia tidak akan tersisa bagi siapapun. Dan ini termasuk dari kekurangan akalnya dan menunjukkan tentang kelemahan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta ia takjub, bangga dan tertipu dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Serta ia mengingkari hari kebangkitan. Walihada qala, oleh karena itu dia mengatakan, "Wa ma adhunnu saata qa'imatan." Dan aku tidak menyangka bahwa hari kiamat pasti akan tegak. Aku tidak menyangka hari kiamat akan tegak. Aku tidak menyangka bahwa di sana ada hari kebangkitan. Aku tidak menyangka hari kiamat akan datang. Demikian sangkaan dia. Kemudian ia melanjutkan ucapannya si pemilik dua kebun ini tadi. Wala irrudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Kalau memang di sana ada tempat kembali. Kalau memang ada yang dinamakan hari kebangkitan. Kalau memang ada yang namanya hari kiamat. Karena memang dia mengingkarinya dan mendustakannya, mengkufurinya. Tapi kalau kalau memang ada Allah akan memberiku yang lebih baik dibandingkan kebun yang ia berikan untukku di dunia sekarang ini. Qiyasun fasid. Ini kias analogi yang amat rusak. Analogi yang amat yang amat rusak. di mana si kafir ini mengkiaskan dengan satu kias yang rusak, sebuah perbandingan yang sangat hancur, di mana ia menyatakan dikarenakan Allah telah memberi kenikmatan untukku di dunia dan itu karena kemuliaan yang ada pada diriku di hadapan Allah, maka pasti di akhirat pun Allah akan memberiku nikmat kalau memang di sana ada yang namanya akhirat. Kalau memang di sana ada yang namanya hari kebangkitan. Kalau memang di sana ada yang namanya hari kiamat. Kalau ada. Ini seperti Al-As bin Wa'il yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentangnya afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala'al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahda dalam surah Maryam ayat 77 sampai 78 Apakah engkau melihat orang yang kufur kepada ayat-ayat kami lalu dia berkata aku pasti akan diberi harta dan anak. Apakah ia telah melihat yang gaib? Ataukah dia telah memiliki perjanjian dengan Ar-Rahman? Dia merasa tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sana ada kebangkitan, maka Allah akan memberiku harta dan anak sebagaimana ia telah memberiku di dunia. Kata Syekh, min aina lahu dhalika? Dari mana ia mendapatkan kesimpulan itu? Dari mana dia mendapatkan sehingga berkesimpulan demikian? Attala al-ghaiba. Apakah dia melihat yang gaib? Amit inda indar rahmani ya, ahda. Ataukah dia telah memiliki perjanjian dengan ar-Rahman, dengan Allah Azza wa Jal? Qala Allah, kalla. Allah katakan dalam lanjutan ayatnya pada surat Maryam ayat ke-79. Kalla, sekali-kali tidak. Allah bantah. Sekali-kali tidak. Maka demikian pula seperti kufar Quraisy yang mereka kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang Rasulullah, mereka memerangi Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im." Apakah setiap dari mereka berkeinginan untuk masuk surga yang penuh kenikmatan? Mereka ingin masuk surga yang penuh dengan kenikmatan? Dengan apa mereka akan masuk surga? Dengan apa? Dengan kekufuran mereka? Dengan kesyirikan mereka? Dengan penentangan mereka? Dengan pembangkangan mereka? Kalla lan tadkhulu al-jannata wa antum 'alal kufur. Kalian tidak akan masuk jannah sementara kalian berada di atas kekufuran. Kemudian kata Syekh Munir As-Sa'di Al-Adani hafizahullahu taala wa ra'ah وهكذا هاد هذا الرجل صاحب الجنتين ظن أن الأمر كذلك demikian pula lelaki ini pemilik dua kebun ini dia berprasangka menduga-duga bahwa perkaranya demikian. Sebagaimana Allah telah memberi kenikmatan untuknya di dunia, maka Allah pun akan memberi nikmat untuknya di akhirat. Padahal dia berada di atas kekufuran, di atas penentangan, di atas kesombongan, di atas kecongkakan. Kemudian, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Temannya berkata kepadanya, yaitu teman yang mukmin, temannya yang beriman. memberi nasihat kepadanya, menegurnya dan berupaya mencegahnya dari kekufurannya dan ketertipuannya. Kata si temannya tadi, akafarta billadhi khalaqaka min turabin, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajula. Apakah engkau akan mengkufuri zat yang telah menciptakanmu dari tanah kemudian dari air mani lalu Allah menjadikanmu lelaki yang sempurna. Sahabatnya ini mengingatkannya kepada asal muasal penciptaannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin? Apakah engkau akan mengkufuri zat yang telah menciptakanmu dari tanah, yakni Abal Bashar Adam alaihissalam. Yang dia maksud adalah bapaknya manusia Nabi Adam alaihissalam. Asal penciptaan Nabiullah Adam. Thumma min nutfatin kemudian dari setetes air mani yaitu Bani Adam, anak keturunan Adam seluruhnya itu dari tercipta dari air mani. Thumma sawwaka rajula. Kemudian Allah menjadikanmu lelaki yang sempurna. Dalam bentuk ini Masya Allah. Kita berada pada bentuk yang paling baik. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Allah sebutkan dalam suratul Infitar ayat 6 sampai 7. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Pada bentuk apa saja yang ia inginkan, ya Allah kehendaki, rakkabak Allah menyusun tubuhmu. Maka sahabatnya ini, temannya yang beriman ini, mengingatkan dia kepada asal muasal penciptaannya, maka zat yang maha mampu menciptakanmu pertama kali, ia pun maha mampu untuk membangkitkanmu. Dia pula maha kuasa dan maha mampu untuk menjadikan hari kebangkitan yang engkau ingkari. Dan ini termasuk burhan, termasuk hujjah termasuk bukti dan dalil yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an fi mawadhi'a katsiratin dalam banyak tempat liman tadabbar al qur'ana bagi orang yang mentadabburi Al-Qur'an alladhi qadira ala khalqil insani ibtida'an qadirun ala i'adatihi yaumal qiyamah bahwa yang maha mampu yang mampu untuk menciptakan manusia pertama kali maka ia pun mampu untuk mengembalikannya di hari kiamat untuk membangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan. Allah yang memulai penciptaan kita. Allah lah pencipta kita. Thumma yu'iduhu kemudian ia akan mengembalikan penciptaan kita dibangkitkan di hari kiamat nanti wa huwa ahwanu alaih dan itu lebih mudah lebih ringan bagi Allah Maksudnya menurut sangkaan kita. Artinya yang namanya daur ulang itu lebih mudah dibandingkan penciptaan pertama kali, membuat pertama kali. Namun bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bedanya penciptaan pertama ataupun mengembalikan dan membangkitkan kita. Semuanya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah bahwa ketika semua hamba, ketika hamba telah mati, tertanam dalam kubur, menyatu dengan tanah, walaupun tubuhnya hancur, tulang belulangnya sudah menyatu dengan tanah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, Barakallahu fikum, bahwa ada satu yang takkan pernah hancur pada jasad manusia, yang disebut dengan ajbuz zanab tulang ekor wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah yang dari situlah barakallahu fikum dirangkai kembali naam penciptaan manusia pada hari kiamat. Coba kita bayangkan sekarang seperti benih lah. Mau kita tanam benih apa? Kecil dia. Dari situ tumbuh. Naam. Dari benih yang kecil berkembang, membesar terus. Akhirnya berkembang biak menjadi banyak. Ketika benih yang kita tanam, sesuatu yang tidak mustahil nampak di hadapan kita, benar-benar kita saksikan. Dan tentunya pun yang menumbuhkannya adalah Allah Lalu apakah kemudian kita akan menganggap aneh, mustahil dan tidak mungkin Allah akan mengembalikan penciptaan manusia? Ahibati fillah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si temannya tadi mengatakan, Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Dalam ayat yang ke-38. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhanku. Dan aku tidak mempersekutukan seorang pun bersama Tuhanku, bersama Robku. Kata dia, kata Syekh menyebutkan, Lakin ana la akulu bimakalatika. Aku tidak mengatakan sebagaimana ucapanmu. Dan aku tidak terpedaya dan tidak tertipu sebagaimana engkau telah terpedaya dan telah tertipu. Aku mengakui dan meyakini rububiyah Allah Aku meyakini dan mengakui uluhiyah Allah dan bahwasanya Allah satu-satunya berhak untuk diibadahi dan aku tidak mempersekutukan siapapun dari makhluk bersama Robku. Kemudian ia menyatakan, Walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu illa billah. Mengapa? Di saat engkau memasuki kebunmu, engkau tidak mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, tidak ada kekuatan kecuali yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini himbauan, ini anjuran dari setemannya tadi. Ia menasihati tidakkah Ketika engkau masuk kebunmu, yang kebun itu sudah kita gambarkan tadi, bagaimana pemandangannya, segala perangkat-perangkatnya, keindahannya, hasilnya, benar-benar menakjubkan dia dan menyenangkan pandangan matanya. Tidakkah engkau mengatakan, Masya Allah, ini semata-mata kehendak Allah kepadaku. Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Dan katakan la quwata illa billah. Tidak ada kekuatanku untuk mendapatkan ini semua kecuali karena pertolongan Allah. Intarani ana aqallu minka malan wa walada. Kata dia melanjutkan, sekalipun engkau menganggap aku lebih sedikit harta dan anak dibandingkan dirimu, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Kelak Robku, semoga ia memberi kepadaku yang lebih baik dibandingkan kebunmu, kata Syekh yakni fil akhirah, yaitu di akhirat. Engkau melihatku dan memandangku di dunia lebih sedikit dibandingkan dirimu dari sisi harta, dari sisi anak, namun ini bukanlah kehinaan bagi diriku di hadapan Allah. Karena kata Syekh, fa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberi dunia. Kesenangan dunia, gemerlap kemewahan dunia. Allah berikan bagi orang yang Allah cintai. Berapa banyak orang soleh, orang yang beriman, mereka kaya. Tetapi jangan lupa dan ingat pula lah bahwa Allah berikan pula dunia. Waman la yuhib, orang yang tidak Allah cintai, berapa banyak orang kafir lebih kaya dibandingkan orang-orang yang beriman. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah akhirat. Yang menjadi patokan adalah akhirat, di mana akhirat Naam urusan agama, kesalehan, iman, ketakwaan tidak Allah berikan kecuali hanya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai.